baca ini dan itu. Pada siang harinya tanggal 15-nya saum. Ahlul hadis yang meneriahkan hadis-hadisnya palsu didustakan atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dibuatlah hadis-hadis palsu pada khususnya pada abad keempat Hijriah di Palestina tentang nisfu Sya'ban dan lain-lain dan seterusnya lengkap dari alif sampai ya dari alif sampai z siapa yang menjaga bumi ahlul hadis kalau tidak ada mereka kita tidak tahu mana yang sah dari Nabi SAW dan mana yang tidak karena mereka adalah ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah warisan Rasulullah SAW yang mereka bagi-bagikan. Yang menjadi ahli warisnya siapa? Ahlul hadis. Mereka membagi-bagikan waris Rasulullah SAW. Kalau mereka berkumpul bersama para pelajar, mereka membacakan hadis-hadis Rasulullah, mereka membagi harta waris Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mewarisi dinar dan dirham. Seluruh para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Tapi yang nabi warisi apa? Al-ilmu. Al-ilmu ada di mana? Di dalam Al-Quran dan hadis. Berkata Al-Imam al yang dijuluki Nasirul Hadis, pembela hadis. Nasirul hadis, pembela hadis. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nasirul sunnah, sama saja. Mau disebut Nasirul sunnah atau Nasirul hadis. Yaqul, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, fa ka'anni ra'aitu sallallahu alaihi wasallam hayyan." Apabila saya melihat seseorang dari ahlul hadis maka seolah-olah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hidup karena yang dibacakan oleh ahlul hadis adalah nafas-nafas Nabi berkata seorang penyair ahlul hadis hum ahlun nabi hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu indah sekali indah sekali ahli hadis adalah keluarga Nabi. Jika mereka tidak bersahabat dengan diri Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi. Allahu Akbar. Setiap kita bacakan hadis, setiap kita bacakan hadis yang merupakan nafas-nafas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan setiap kali apabila saya melihat idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis فكأني ra'aitu النبي صلى الله عليه وسلم حيا seolah-olah saya melihat Nabi SAW hidup karena yang dibacakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahlul hadis adalah orang yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar. Dusta apabila dikatakan ahlul hadis kerjanya hanya membaca hadis, mempelajari hadis, mengetahui sanad ini dhaif atau tidak. Kebohongan besar, tuduhan besar yang keluar dari orang-orang munafikun, yang keluar dari ahlul bidah. إبراهيم بن موسى فراني تاليا من الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر Siapa orang yang al-amiru bil ma'ruf yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Qala Ibrahim bin Musa mengatakan nahnuhum kami kami yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar. Kenapa? Nakulu kami mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu kada wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'alu kada. Apa ini bukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar? Siapa yang mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakanlah oleh kalian? Siapa yang mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, jangan kalian melakukan ini. Siapa yang mengatakannya? Ahlul hadis. Luar biasa istinbatnya ulama ini. Orang kenal hadis ini sabda Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Ahlul hadis. Karena itu Ibrahim bin Musa dengan dengan dengan tegas mengatakan ketika ditanya siapa orang yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar nahnuhum kami kami yang memerintahkan yang ma'ruf walaupun tidak bersifat mutlak ini ingin menjelaskan tentang kemuliaan dan ketinggian dan kehormatan ahlul hadis dan ketinggian hadis itu sendiri karena di dalam hadis itulah ada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak mengetahuinya adalah ahlul hadis. Kepada siapa saudara bertanya tentang perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kepada ahlul hadis. Tidak mungkin saudara bertanya kepada yang bukan ahlul hadis. Kalau saudara bertanya kepada yang bukan ahlul hadis, maka akan keluar barangkali yang bukan sabda beliau tapi hadis-hadis batin. Barangkali akan keluar ro'yu pikiran mereka semata atau akwalur rijal pendapat-pendapat manusia Para ulama mengatakan kalau bukan karena ahlul hadis maka akan lenyaplah Islam. Tadi telah saya jelaskan ahlul hadis Islam terdiri dari dua dasar hukum. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian datang yang ketiga al-ijma' perkataan sahabat hadis sebagai penafsir Al-Quran. Seseorang tidak akan paham tentang Al-Quran tanpa sunnah perkataan sahabat termaktub dalam riwayat kalau tidak ada ahlul hadis akan lenyap ini berkata sadaqah yaqul kunna inda Habs bin Giyas kami pernah berada di dekat di sisi yakni di majlis Habs bin Giyas fajtama alaihi nas maka manusia berkumpul kepada beliau beliau imam faqala Habsun maka berkata Habs laula anna Allah جعل الحرص في قلوب هؤلاء يعني طلبة العلم لدرس هذا الشعن Oh luar biasa perkataan ini Kalau sekiranya Allah tidak memasukkan ke hati mereka ini semangat yakni talabatul ilm akan lenyap urusan ini agama ini. Kalau sekiranya saudara-saudara tidak ada perasaan cinta, Allah tidak masukkan ke dalam hati saudara-saudara semangat untuk hadir di majelis ilmu, maka akan lenyap sunnah khusus dari negeri kita. Sehingga Hafs bin Giyas mengatakan kalau Allah tidak masukkan semangat ilmiah ke dalam hati